Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ini yang insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Rukais fi Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang pentingnya teman yang baik untuk anak-anak kita. Kita telah sebutkan bahwa teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Oleh karena itu orang tua hendaknya benar-benar memperhatikan dengan siapa anaknya berteman. Ya, jangan kemudian membiarkan anaknya terjatuh pada pergaulan yang salah. Maka ini bisa e, menyebabkan penyimpangan terhadap anak-anak tersebut. Sudah dididik baik-baik oleh orang tuanya, namun karena tidak diperhatikan dengan siapa anak-anak itu bergaul, maka kemudian mereka pun terjatuh pada penyimpangan demi penyimpangan. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir dari kitab Rokais Fitar Biatil Abna. Ya, di bagian akhir dari kitab ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahum Allah Ta'ala ya menyebutkan tentang pentingnya keteladanan dari orang tua. Ini juga e, perkara yang sangat urgen yang harus diperhatikan oleh para orang tua ya bahwa mereka hendaknya menjadi contoh yang baik di hadapan anak-anak mereka. Jangan kemudian tidak sinkron antara ucapan orang tua dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Ucapan dan perbuatan itu harus sinkron. Ya, orang tua itu harus konsisten kalau mereka memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu, mereka adalah orang yang terdepan untuk melakukannya. Sebaliknya, kalau mereka melarang anak-anak dari melakukan sesuatu, mereka pun adalah orang yang paling bersegera meninggalkannya. Ya, seringkali eh, kita dapati orang tua melarang anak-anaknya untuk melakukan suatu perbuatan, namun dia sendiri melakukannya ya saya ambil contoh misalnya sebagian orang tua yang masih merokok bapak yang masih merokok ya dia melarang anak-anaknya kamu jangan merokok tapi dia sendiri masih merokok ya atau orang tua yang sibuk dengan gadget nah ini juga ya salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak kita e, kecanduan gadget karena dia melihat bapak dan ibunya juga kecanduan gadget setiap kali melihat bapak ibunya sibuk dengan HP maka jangan salahkan anak-anak kalau memang kalau mereka juga terpapar atau kalau mereka juga sampai kecanduan gadget. Kenapa? Karena bapak dan ibunya lah yang memberikan contoh. usaha kita untuk melarang mereka akan sia-sia kalau kita sendiri tidak memberikan contoh. Sebaliknya barakallahu fikum kalau orang tua itu memberikan contoh yang baik di hadapan anak-anaknya, ya ini akan e, jauh lebih mudah bagi dia untuk mendidik anak-anak tersebut ya sehingga para ahli pendidikan e, menyebutkan ada yang namanya mendidik dengan keteladanan dengan memberikan contoh tanpa dia harus banyak e, berkoar-koar ya e, mengajak orang kepada suatu perbuatan yang baik orang akan mengikutinya kalau dia memberikan memberikan contoh makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam itu dakwahnya ya e, <clears throat> diterima oleh manusia kenapa karena apa yang beliau ucapkan itu cocok dengan apa e, dengan perilaku perilaku beliau. Misalnya Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Ya. e, apa demikian juga eh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada akhlak yang baik. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha karena hulukul Quran. Akhlak yang Rasulullah itu adalah cerminan dari Al-Qur'an. Artinya apa barokallahu fikum? Apa yang beliau ucapkan itu selaras dengan perbuatan perbuatan beliau sehingga dakwah beliau ya diterima di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu apabila seorang ayah dan seorang ibu mereka jadi figur-figur yang saleh ya terkadang mereka nggak butuh nggak perlu apa e, terlalu banyak bicara ya terlalu banyak bicara nggak perlu ya kenapa anak-anak merekam apa yang mereka lihat dari bapak dan ibunya saya ambil contoh misalnya seorang ibu <clears throat> seorang ibu yang eh, benar-benar menjaga e, dirinya. Dia tidak keluar dari rumahnya dengan keadaan rijat dengan keadaan berhias ya. Dia pakai pakaian yang syar'i, dia pakai jilbab yang syar'i. Ketika anaknya melihat ibunya seperti itu, dia pun ingin seperti ibunya, anak perempuannya. Ya, ketika dia melihat ibunya menggunakan pakaian yang syar'i setiap kali keluar rumah, dia akan meniru ibunya, dia akan minta sendiri, minta dibikinkan pakaian seperti ibunya. Ya. Demikian juga misalnya seorang anak yang selalu melihat misalnya bapaknya ya anak laki-laki misalnya melihat bapaknya setiap kali terdengar suara adzan bapaknya bersiap-siap lalu kemudian eh, apa berangkat ke masjid nah, dia akan minta juga minta berangkat sama sama abi berangkat sama ayah ke masjid tanpa kita harus menyuruh ya, nanti dia berwudu sendiri kemudian berangkat bersama bapaknya ke masjid ya jadi proses pendidikan kita itu akan lebih mudah dengan apa dengan proses keteladanan dengan menunjukkan keteladanan di hadapan anak-anak kita, maka proses pendidikan anak-anak tersebut akan lebih mudah. Karena anak-anak itu punya sifat apa ya? Mereka itu mudah meniru ya. Mereka itu mudah meniru. Kalau kita contohkan kebaikan di hadapan mereka, maka mereka akan meniru kebaikan tersebut. Namun kalau mereka diberikan contoh keburukan ya, maka mereka pun akan meniru keburukan tersebut. Ya, kita bisa lihat sendiri anak-anak itu dari mana? dari bicara kotor itu dari mana? Siapa yang ngajarkan? Orang-orang terdekatnya. Mereka hanya meniru saja. Gak mungkin kemudian anak itu mengcreate ya, meng, dia kreatif mengcreate ucapan-ucapan kotor enggak. Ya. Seperti yang sudah pernah saya sebutkan di awal-awal ya. Eh, ketika pernah saya melihat seorang anak ya, anak masih TK, usia TK. Ketika berkelahi dengan eh, apa? dengan teman-temannya dia mengucapkan kata-kata kotor ya semua binatang itu keluar ya menyebutkan nama binatang kepada temannya. Nah, ini bagaimana? Anak usia masih ah, usia usia TK ya, usianya paling 5 6 tahun ya. Tapi kenapa dia bisa mengucapkan kata-kata kotor seperti itu? Ternyata ketika berkelahi, Anda tahu sendiri ya di sebagian tempat di Jakarta rumah itu berdempet-dempetan ya. Kalau ada orang berkelahi dengan istrinya mengangkat suara kadang-kadang kedengaran ke tetangga. Nah, ternyata bapak eh, bapak dan ibunya sendiri kalau berkelahi mengeluarkan kata-kata yang sama. Sehingga ini diadopsi oleh sang anak sehingga ketika dia berkelahi dengan temannya pun keluar kata-kata kotor tersebut. Maka jangan jadi contoh yang buruk di hadapan anak-anak kita, tapi jadi contoh yang baik. Kita lihat ya eh, dalam eh, sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya dikisahkan bahwa dahulu Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bermalam di rumah Maimunah. Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Maka kemudian uh, Rasul Wasallam menginap di rumah uh, Maimunah, di rumah Maimunah. Kemudian Abdullah bin Abbas pun ikut menginap di sana. Jadi beliau menginap di rumah bibinya. Nah, di, di tengah malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya, maka Abdullah bin Abbas pun melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kemudian beliau sholat. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngambil wudhu, kemudian sholat di sampingnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Rasul perlu membangunkannya, tanpa Rasul perlu e, mengajaknya, dia langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Oleh karena itu, e, bapak dan ibu, para abah wal ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah contoh teladan yang baik. Ini akan sangat memudahkan anda untuk mendidik anak-anak anda. Ya, kita ambil contoh misalnya ada anak ya dia melihat ibunya selalu sholat ya namanya perempuan kan afdolnya sholat di rumah dia lihat ibunya ketika tiba waktu sholat dia berwudu kemudian ngambil mukena ya tanpa kita perintahkan nanti anak anak itu akan minta ya ayah belikan aku mukena seperti seperti umi ya ayah belikan aku mukena seperti ibu kenapa karena aku ingin sholat seperti dia ya tanpa anda harus perlu banyak ngomong-ngomong ngajak dia sholat dan lain sebagainya ya, dia cukup melihat contoh keteladanan dari bapak dan ibunya, maka anak-anak itu akan akan mengikuti. Ini menunjukkan uh, pentingnya keteladanan ya dalam mendidik anak-anak kita. Qala hafizahullah taala dikatakan oleh Syekh Abdul Razak uh, eh, taala wa min arqais al-azima ayakuna al-walid al al-walidu qudwatan li abnaihi termasuk prinsip dasar yang sangat agung ya dalam mendidik anak bahwa seorang ayah atau seorang ibu hendaknya dia menjadi kudwatan li abnaih menjadi kudwah menjadi contoh bagi anak-anaknya fa in amarahum bil khair harisa ayyakuna huwal mubadiru ilaih kalau dia memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan suatu kebaikan maka hendaknya dia ya menjadi orang yang pertama kali melakukannya. Ya, bersegera dia mengerjakannya. Ya, jangan kemudian hanya menyuruh saja tapi orang tuanya tidak melakukan. Ya, ada sebuah kisah yang dituturkan oleh sebagian ulama. Ya, mungkin antum juga pernah dengar kisahnya, kisah yang cukup masyhur tentang seorang ibu. Ada seorang ibu yang eh, dia sudah menikah, seorang wanita dia sudah menikah, sudah berkeluarga, ya tinggal di sebuah rumah kemudian dia memiliki seorang uh, ayah yang sudah uh, sudah tua sehingga ayah ini kemudian uh, dirawat oleh dia hanya saja ya ayahnya ini tidak di apa dibuatkan sebuah kamar di luar rumah utama dibuatkan sebuah kamar ya kemudian setiap kali datang waktu makan sang anak ini e, mengantarkan makanan kepada ayahnya tersebut yang tinggal Eh, terpisah dari dari apa dari eh, keluarganya. Jadi rumah besar, kemudian dibuatkan kamar di luar rumah tersebut, seperti pavilion begitu. Setiap kali datang waktu makan, dia setorkan makanan kepada bapaknya. Ya. Oleh kemudian suatu hari eh, anak dari wanita ini ya mendapatkan tugas dari sekolah atau pokoknya dia menggambar ketika itu dia membuat gambar ya Ternyata yang sedang dia buat adalah rancangan dia terhadap rumah masa depan. Bagaimana rumah masa depan yang akan dia bangun? Maka dia ditanya oleh ibunya, "Nak, kamu sedang gambar apa?" Ya, wanita tadi bertanya kepada anaknya, "Kamu sedang gambar apa?" Dia mengatakan, "Saya sedang gambar rumah masa depan." Masya Allah. Ya, dia sedang menggambar rumahnya di masa depan. Kemudian ditanya oleh ibunya, ini ruangan apa, oh ini ruang tamu, ini ruang apa, ini ruang keluarga, ini ruang apa, ya ditanya semua oleh ibunya sampai kemudian sang ibu mendapati ada kotak kecil ya di dalam rancangan rumah masa depan itu ada kotak kecil di sana yang terletak di luar rumah utama. Maka kemudian kalau fikum sang ibu pun bertanya kepada anaknya, "Ini ruang apa?" Ya, ruangan kecil di luar rumah tadi. Kata sang anak ya jawaban sang anak ini cukup e, meng, me, apa namanya menikam perasaan sang ibu. Kata sang anak, ini buat ibu nanti kalau ibu sudah tua. Ya. Ini buat ibu nanti kalau ibu sudah sudah tua. Nah, bagaimana anak ini punya persepsi e, menggambar sehingga yang menyebabkan dia menggambar adanya adanya ruang yang kecil di di luar rumah utama, bagaimana dia punya persepsi seperti itu? Ya, karena karena ini yang dia lihat dari ibunya. Ibunya menempatkan bapaknya tadi di di kamar yang kecil kemudian terletak di luar rumah. Ya, ini menunjukkan kepada kita kalau kita nggak bisa jadi teladan yang baik, anak-anak itu akan meniru, akan meniru ke keburukan yang kita contohkan. warahmatullahi fikum. Oleh karena itu, hendaknya orang tua ya ketika memerintahkan kebaikan kepada sang anak, dia menjadi orang yang paling bersemangat untuk melakukannya. Contohnya masalah sholat misalnya. Ya, seorang ayah ingin agar anaknya sholat, dia kasih contoh sholat dulu. Ya, dia kasih contoh, dia harusnya apa? Sholat. Jangan kemudian, nak sana sholat. lah bapak gimana pak? Ya, bapak nanti sholatnya. Bapaknya nggak sholat. Ya, jangan seperti itu. Kalau Anda menginginkan agar anak-anak Anda menjadi orang yang baik, jadilah contoh yang baik di hadapan mereka. Jika kita memerintahkan mereka kepada kebaikan, maka kita ya menjadi orang-orang yang bersegera untuk mengerjakannya. Sebaliknya, barakallahu fikum fa innahum anisyar kana huwa abadahum anhu kana huwa abadahum anhu fala yakunu lisanul hal fi wadin wa fi'luhu fi wadin akhar. Ya. Apabila dia melarang mereka dari sebuah keburukan, maka jadilah dia orang yang paling jauh dari keburukan tersebut dia adalah orang yang menjauhi keburukan tersebut. Ya, seperti tadi kita katakan misalnya bapaknya ya tidak menginginkan anak-anaknya merokok. Dia larang anaknya merokok. Nah, ngelarangnya sambil ngerokok, ngelarangnya sambil ngerokok. Nah, ya kamu jangan merokok, tapi dia sambil merokok, ya. Maka jangan demikian. Kalau dia melarang anak anak yang dari melakukan suatu keburukan, maka dia hendaknya apa? menjadi orang yang terdepan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Qala fala yakunu lisanu halihi fi wadin wa fi'luhu fi wadin akhar. Jangan kemudian ya ucapannya berada di satu lembah sedangkan perbuatannya berada di lembah yang lain. Artinya apa? Kontradiktif antara ucapan dia dengan perbuatannya. Baik. Fayunshi'u indal abna tanaqudan wa tabayunan wa iqtiraban aziman. Maka dengan demikian ketika ucapan tidak selaras dengan perbuatan, akan muncul di tengah anak-anak kita ya tanakut sikap saling pertentangan watabayunan kontradiksi watiroban dan kegoncangan awiman yang besar gimana sih bapak ya ngelarang saya ngerokok tapi bapak sendiri ngerokok ya gimana sih ayah ya nyuruh saya menghafal Quran tapi ayah sendiri nggak pernah pegang Quran gimana sih ayah nyuruh saya sholat ke masjid ayah sendiri nggak sholat itu kan akan muncul eh, apa keguncangan di hati anak-anak anak-anak kita ya contohnya sebagian orang tua eh, ini disebutkan Syekh Mustafa Al-Adabi kalau saya tidak salah ya mengajak mengajak anak-anaknya untuk jujur ya mengajak anaknya jujur ya nak kalau jadi orang tuh jujur yang jujur ya tapi di sisi yang lain dia mencontohkan eh, apa eh, sikap yang buruk misalnya ingkar janji ya insya Allah nanti bapak belikan ya nanti minggu depan tiba minggu depan ya nanti lagi nanti lagi nanti lagi ya, kita memberikan janji palsu kepada anak kita pada hakikatnya kita sedang mengajarkan mereka untuk berbohong berbohong ya menjadi orang-orang yang ingkar ingkar janji ya misalnya ngajari anaknya berbohong ketika dia ada dalam rumah kemudian ada tamu ya ada tamu kemudian dia ngomong ke anaknya eh, tolong tolong sampaikan itu ke tamunya ya bahwa bapak tidak ada di rumah ini kan ngajarin anak bohong ya. Kemudian anaknya dengan polosnya mengatakan, "Oke, saya pernah dengar cerita ini di mana ketika berada di Bandara King Abdul Aziz ya, waktu melayani haji eh, di sela-sela break itu ada tausiah diberikan di masjid-masjidnya itu. Ya, ini kisah dituturkan oleh syekh tersebut. Akhirnya sang ayahnya mengatakan bahwa apa? Eh, dengan polosnya dia mengatakan kepada tamu, eh, maaf pak tadi bapak bilang bapak tidak di rumah gitu ya dengan polosnya <laughs> dia mengatakan kepada sang tamu ya maka e, kalau kita kita mengajarkan anak-anak berbohong ya eh, anak-anak e, pun akan akan menjadi orang-orang yang berbohong kalau misalnya kita memberikan contoh berbohong di depan mereka tidak menepati janji maka mereka pun akan menjadi anak-anak yang suka berbohong baik mimma ya'ulu bil abna li tarki wa tajahuli wa eh, at-tawjih wa min al-aba Sikap yang kontradiksi ini akan menyebabkan anak-anak meninggalkan bersikap masa bodoh dia. Ya, meninggalkan apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya, bersikap masa bodoh terhadap pengarahan mereka dan pengajaran yang diberikan oleh orang tua mereka. Ya, ini menyebabkan anak-anak kita ya masa bodoh. Ini satu hal yang perlu kita sampaikan ya, eh, krisis pendidikan di Indonesia ya, pendidikan di Indonesia. Ya kita lihat pendidikan di Indonesia ini eh, dari sisi akhlak itu bisa dikatakan uh, kurang baik ya. Salah satu penyebabnya saya kira adalah tidak ada apa atau kurang-kurangnya kurangnya figur teladan. Saya termasuk yang hidup di masa Orde Baru ketika kita dulu di masa Orde Baru hidup di masa uh, Presiden Soeharto ada yang namanya program P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini kita ambil sampel saja ya, sampel bagaimana uh, keteladanan itu sangat penting dalam proses pendidikan. Ya, kita didoktrin dulu. Selalu ada yang namanya penataran P4. Anda tamat SD, mau masuk SMP, ditatar dulu. Penataran P4. Sebelum KBM dimulai, tatar dulu. Tatar apa? Penataran P4. Masuk SMA, ditatar lagi. Kuliah, penataran lagi. Ya. Ada uh, penataran P4 namanya. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ada 36 butir. Bagaimana agar seseorang itu bisa menjadi sosok Pancasilais yang sejati. Namun program ini gatot, tahu gatot, gagal total. Nggak ada <laughs> orang yang menghayati betul ke 36 itu. Mereka sebagiannya hafal iya, tapi tidak ter apa tercerminkan dalam uh, kehidupan kita sehari-hari. Kenapa barokallahu fikum? Karena nggak ada teladannya. Siapa sosok teladannya? Ya, itu cuma jadi nilai-nilai yang dihafalkan saja tanpa ada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini masalah, ini masalah pendidikan di Indonesia. Ya, kalau konsep kita bicara konsep, masya Allah konsep itu bagus. Tapi siapa yang konsisten mengamalkannya? Yang mengamalkan dengan murni dan konsekuen katanya. Slogan-slogan seperti itu. Tapi siapa yang mengamalkan? Ya contohnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya mana? Gak ada. Sehingga jangan jangan harapkan mereka kemudian orang-orang itu akan patuh tunduk. Kenapa? Karena tidak ada tidak ada teladan. Ya, uang yang di atas apa yang dibicarakan beda dengan apa yang mereka amalkan. Siapa yang mau peduli? Akhirnya orang-orang masa bodoh. Ya, karepmu harap ngomong opo kata orang Jawa ya. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi kalau misalnya apa yang dianjurkan itu dilaksanakan, ada orang-orang yang menjadi contoh teladan, para pemimpin menjadi contoh teladan, maka kan dengan mudah anak apa yang di bawahnya itu akan akan tergiring. Nah, ini berlaku juga bagi anak-anak kita. Kalau kita menjadi sosok teladan di hadapan mereka, ya, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka saya anak-anak itu akan mudah untuk dikirim. Coba antum ya perbaiki diri jadi teladan di depan anak-anak maka insya Allah ya mereka akan mudah untuk digiring dinasehati diarahkan oleh orang tuanya ya kalau wanastahdir kaulah kalau Allah taala ya fi tawbihihi li bani Israel Coba perhatikan kata beliau alaihi eh, kata beliau hafizahullah taala, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan kejelekannya Bani Israel. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-44 kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu memerintahkan apakah kalian memerintahkan manusia ya kepada kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian wa antum tatluna alkitab dalam keadaan kalian membaca alkitab afala taqilun tidakkah kalian berpikir bagaimana mungkin Anda memerintahkan orang kepada kebaikan sementara Anda meninggalkan kebaikan tadi tidakkah Anda berpikir kalau orang berpikir dia ingin mendapatkan kebaikan, dia menjadi orang yang terdepan untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, maka jangan seperti Bani Israel. Jangan seperti Bani Israel, Anda melarang anak-anak Anda dari keburukan, tapi Anda yang melakukannya. Ya, Anda memerintahkan anak-anak Anda untuk kebaikan, tapi Anda sendiri tidak mengerjakannya. Jadilah contoh teladan yang baik di hadapan anak-anak. Maka dengan mudah mereka akan diarahkan, ya, dengan mudah mereka akan kita eh, apa? Kita giring ke ke jalan kebaikan. Wakola Nabi Nabiullah, Wakola Nabi Allah Shu'ayb alaihi salam di kaumnya wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Maka aku tidak ingin menyelisih kalian dari apa yang aku larang. Artinya apa? Perkara yang beliau larang, beliau adalah orang yang terdepan dalam meninggalkannya. Wa qala ta'ala aidan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun?" Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan apa yang kalian sendiri tidak melakukannya. Ya, jadi kalau misalnya kita ya, kita kembali ke masalah yang kita hadapi dalam uh, keseharian kita, ya, masalah gadget tadi. Banyak orang tua yang mengadukan, anak saya kecanduan gadget Ustaz, anak saya kecanduan gadget Ustaz. Ya, Pertanyaan saya kepada orang tua tersebut, Anda kejatuhan gadget apa enggak? Ya? Kalau Anda kejatuhan gadget, yang perlu disembuhkan bukan anak Anda tapi Anda dulu. Ya, bapak ibunya terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena anak-anak itu meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya dia disiplin ya, tidak membuka gadget, tidak tiap kali pegang HP, sana kemari pegang HP. Ya, ibu-ibu masak pegang HP, ya ada suaminya pegang HP nyuci piring pegang HP juga mungkin ke WC pegang HP ya itu musibah kalau misalnya ada wifi dekat dekat WC ya bakal lama orang nongkrong di WC ya nah ini untuk apa peringatan bagi kita semua kalau kita melarang anak-anak kita dari sebuah keburukan maka hendaknya kita menjadi orang yang terdepan meninggalkan keburukan tersebut qala hafizahullahu taala Nah ini ada sebuah kata-kata mutiara yang dinukilkan oleh beliau dari sebagian ulama. Waqad zakarul ulama an al iktidaa bilisanil hal ablaq min al iktida' bilisanil maqam. Unzuru barakallahu fikum. Perhatikan apa yang diucapkan oleh beliau. Beliau menukilkan para ulama, ucapan para ulama. Kata beliau sebagian ulama ya menyebutkan bahwa mengajarkan kebaikan dengan keteladanan ini lebih efektif ablak lebih efektif daripada mengajarkannya dengan sekedar ucapan ya makanya Nabi saw dikatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang terbaik bagi kalian makanya para ulama mengatakan ya Al-iqtida bilisanil hal ablaq al iqtida bilisanil maqal. Mengajarkan kebaikan dengan keteladanan itu lebih efektif daripada mengajarkannya dengan sekedar ucapan. Mengajarkan kebaikan dengan keteladanan itu lebih efektif daripada mengajarkannya dengan sekedar ucapan. Coba Anda praktekkan, coba Anda praktekkan apa yang diucapkan oleh para ulama ini ya kepada anak-anak Anda. Demikian juga para guru ya para guru di sekolah ya hendaknya apa mereka praktekkan ini jadilah teladan yang baik di sekolah anak-anak akan mengikuti sering saya lihat di sekolah-sekolah Islam ketika kita berkunjung di waktu-waktu sholat ya sudah terdengar azan ya anak-anak disuruh ke masjid gurunya kemana gurunya masih ngobrol gurunya masih buka HP ini contoh yang kurang baik dari guru-guru ya kalau kita ingin anak-anak kita itu bersemangat mengerjakan ketaatan guru-gurunya harus pertama kali di depan dia mengerjakan ketaatan tersebut. Guru-gurunya sudah harus ketika terdengar suara adzan tinggalkan pekerjaan, jadi contoh yang baik di hadapan anak-anak, pergi ke masjid. Ya, sering kita lihat seperti itu di waktu sholat, ya anak-anak disuruh ke masjid, ayo ke masjid ke masjid. Ya, kemudian apa? Gurunya sibuk HP, ya, gurunya masbuk, ya. Kalau kita lihat sebagian anak-anak di depan, ketika sholat ya imamnya baca salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah gurunya bangkit semua ya masbuk gurunya ya nggak ada nggak ada yang yang apa yang berada di software depan, semuanya masbuk nah ini suatu suatu perkara yang perlu kita perbaiki dari sekolah kita kalau memang kita ingin anak-anak itu menjadi baik ya eh, guru harus menjadi eh, teladan yang ada di depan memberikan contoh kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya ikut mengikuti. Baik dengan demikian selesai kita dari pembahasan ya rokais fi anak. kemudian beliau membawakan Eh, kalimat-kalimat penutup ya dalam kitab ini nasihat-nasihat yang cukup baik ya untuk kita uh, perhatikan ketika beliau menutup uh, apa menutup uh, risalah yang sangat berharga ini kata beliau hadhihi jumlatun yasirah min arqaiz allati tu'inu fi tarbiyatil aulad wa ta'dibihim wa tahdhibihim maka ini merupakan ya uraian-uraian ringkas tentang pokok-pokok prinsip yang akan membantu dalam mendidik anak, dalam mengajarkan adab kepada mereka dan mendisiplinkan mereka. annahu bi'tina'ihi أَنَّهُ raka'is بِهَذِهِ tadbikiha fa'innahu فَإِنَّهُ سَيَكُونُ man مَنْ يُنْجِي samsimaro simaro hadhi tarbiyah. Maka hendaknya seorang muslim benar-benar menyadari bahwa apabila ya dia memperhatikan prinsip-prinsip pokok ini dan mempraktekkannya maka dialah orang yang pertama kali akan memetik hasil pendidikan tersebut. Artinya kalau kita praktekkan ini siapa sih yang akan mendapatkan kebaikan ya? Kalau kita mulai dari awal lagi ya, kita mulai dari apa? Memilih pasangan yang soleh, kemudian mendoakan anak-anak kita, kemudian memilihkan nama yang terbaik, kemudian bersikap adil kepada anak-anak kita, lembut dan kasih sayang, memberikan pengarahan kepada anak kita, memperhatikan dengan siapa dia berteman, kemudian kita menjadi teladan yang baik. Kita berusaha keras untuk mewujudkan ini semua. Maka siapa yang akan mendapatkan keberuntungan dari itu semua? Ya, siapa yang akan memetik buahnya? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita sendiri. Orang tualah yang akan mendapatkan keberuntungan kalau dia benar-benar mentadbir, mempraktekkan ya prinsip-prinsip pendidikan yang kita sampaikan ini fi hayatihi wa ba'da mamatih. Ya, dia akan mendapatkan meraih hasilnya baik itu dalam kehidupannya sekarang maupun setelah kematiannya. Jadi wahai orang tua perhatikan betul permasalahan ini. Ya, jangan anggap remeh. Seriuslah Anda dalam mendidik anak-anak Anda. Kenapa? Karena Anda lah yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Kita lah yang akan mendapatkan keberuntungan. Makanya perhatikan betul konsep pendidikan dalam Islam ya prinsip pendidikan dalam Islam yang kita sampaikan ini kita praktekkan betul. Ini akan menjadi sebab kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Qala amma fi hayatihi fasayakunu ibnuhu salihan baron bihi. Adapun keberuntungan yang dia akan dapatkan ketika dia masih hidup, anak-anaknya tersebut akan tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepadanya muhafidhan biasa berusaha ya menunaikan hak-hak orang tuanya. Ya, mutajanniban uquqah. Dan anak-anak yang soleh ini akan menjauhi sikap durhaka kepada orang tuanya. Li'annal Islam alladhi rabbahu alaihi ya'muruhu bidzalik wa yahuthuhu alaihi. Karena pendidikan Islami yang dia terima sangat mendorong dia ya memotivasi dia untuk melakukan hal tersebut. Kalau kita benar mendidik dia, dia jadi anak yang soleh, maka dia akan berbakti kepada orang tuanya. Ya. Ingat ya kalau kita mendidiknya dengan pendidikan yang benar. Ini keberuntungan yang luar biasa yang akan didapatkan oleh seorang ayah dan seorang ibu di masa tua mereka. Anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh, menjaga orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, punya kepedulian. Ya, anda akan sakit sekali rasanya. Ya, ketika Anda berada di usia yang lanjut, butuh perhatian anak, ya, anak-anak susah dihubungi. Nggak bisa dikontak, nggak peduli sama bapak dan ibunya. Itu sakit sekali rasanya. Ya, tapi jangan salahkan siapa-siapa barakallahu itu, Jangan salahkan siapa-siapa nanti kalau Anda berada di usia tua, Anda berusia lanjut kemudian anak-anak tidak peduli, jangan salahkan siapa-siapa kecuali Anda sendiri. Nanti kita akan nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa penyimpangan yang terjadi pada anak-anak mereka menjadi tidak soleh di masa tua mereka ini tidak lepas dari kelalaian orang tua ya tidak lepas dari kelalaian orang tua maka orang tua yang benar-benar memperhatikan pendidikan anaknya dia akan mendapatkan keberuntungan ketika dia lanjut usia ya anak-anak ini akan berada di sampingnya memberikan perawatan kepada orang tuanya wa amma ba'da mamatih fa innahu sayajtahidu biddu'a ilahu Adapun setelah kematiannya maka anak-anak yang soleh ini akan bersungguh-sungguh mendoakan orang tuanya. Fakat qala alaihi salatu wassalam idza mata adam in qata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, terputus darinya seluruh amalan kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga awalin saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, ini akan akan memberikan keberuntungan kepada kita anak yang soleh. Dia bukan hanya ketika teringat bapak dan ibunya, setiap waktu yang mustajab dia angkat tangannya. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Firli, wali wali daya, warhamu makamar bayani shaghira." Selalu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang dan maghfirahnya kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang tidak soleh, bapaknya meninggal, rebutan warisan. Kalau dia teringat sama bapaknya, paling dia buka album foto, atau malah karaokean ya apa ayah dengarkanlah ya kalau dia kangen ada sebagian orang seperti itu kalau dia kangen sama bapaknya nyanyi dia apa manfaatnya justru akan membuat orang tuanya tersiksa mungkin karena kemaksiatan yang dilakukan oleh anaknya tapi anak yang soleh dia berdoa ya dan ini akan mengangkat derajat orang tua nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang seorang ayah dinaikkan derajatnya di surga. Ya kemudian dia bertanya, faan nalihada, dari mana saya mendapatkan ini semua? Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, bistighfari wala dikalak. Ya, diangkatnya derajatmu ini karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Jadi masya Allah, barokallahu fikum. Tidak ada yang rugi kalau kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika kita masih hidup, dia akan merawat kita. Ketika kita telah meninggal dunia, ya tidak lupa dia untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Wahada kemudian kata beliau, wahada yajibu at-tanbihu anna hadhil mas'alah hiya tarbiyatul abna mas'alatun kabirah wa azimah maka wajib sekali untuk diperhatikan bahwa permasalahan ini, eh, permasalahan pendidikan anak itu adalah permasalahan kabirah wa azimah, permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sangat agung. Yajibu kala ala kulli abin an yuwalliyaha inayatan baghiyah. Wajib bagi setiap ayah untuk benar-benar memperhatikan masalah ini. Fa inna ammatal fasadil abna, ammatal fasadil abna sababuhu ihmalul aba wa tafrituhum. Karena kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak ini merupakan buah dari kelalaian bapak mereka. Ya, jadi ke penyanyian penyanyian orang tua, penyanyian eh, ayah ya, penyanyian ayah terhadap anak-anak ini merupakan sebab utama terjadinya kerusakan kepada anak-anaknya. Ya, coba kita lihat bagaimana <clears throat> eh, apa ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala qala Al-Allamah Ibnu Qayyim ya faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudah faqad asa'a ilaihi ghayatal isaah barang siapa yang meremehkan pengajaran ya pemberian pendidikan kepada anak-anaknya apa yang bermanfaat baginya, kemudian dia meninggalkan anak-anaknya begitu saja, maka sesungguhnya dia telah melakukan ya perbuatan yang paling buruk kepada anak-anaknya. Jadi apa perbuatan buruk e, seorang ayah atau seorang ibu kepada anak-anak ini ketika tidak memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Wa aksarul aulad inama ja'a min kibalil aba wa ihmalihim lahum. Ya, kebanyakan anak ya kerusakan mereka datang dari ya justru dari bapak-bapak mereka dan dari kelalaian mereka. Ya, wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanih. Dan juga dari kerusakan tersebut muncul karena mereka meninggalkan ya dari mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah dalam agama ini kepada anak-anaknya. Inilah yang menjadi penyebab terbesar kata Imam Ibnu Qayyim, anak-anak itu menjadi rusak karena kelalaian dari bapaknya tidak memberikan pendidikan kepada anaknya, tidak memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Ya, betul ya. Kalau kalau kita lihat coba kita lihat realitanya anak-anak yang rusak ini nggak nggak nggak muncul begitu saja ya, tapi muncul dari apa kelalaian orang tuanya. Sebagian orang tua mengatakan bahwa ya sudah anak dikasih di, dipondokkan udah selesai ya kita kasih pendidikan agama kasih dia masukkan ke pondok ya bapaknya nggak pernah perhatian nggak pernah menjenguk nggak pernah uh, memberikan curahan kasih sayang ya akhirnya anak-anak begitu uh, apa begitu lulus dari pondok atau dia ketika ditinggal bapaknya ya udah kembali jadi rusak dia kembali jadi rusak saya sudah lihat banyak contoh ya banyak contoh di tengah-tengah kita ya uh, sebagian orang tua yang dia pokoknya nyerahkan pendidikan ke pondok saja anaknya masukin pondok saja tanpa dia berusaha untuk e, membangun kerekatan dengan anaknya, kemudian mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, memperhatikan keadaan anaknya. Ya, bapaknya sibuk ya, bapaknya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar ya. Walaupun kegiatannya kegiatan dakwah, kita sering kadang terlihat ya anak-anak, ya sebagian anak-anak dai bapaknya sibuk berdakwah ke sana kemari, tapi anaknya rusak. Anaknya rusak. Kenapa? Karena itu tadi bapaknya kurang memiliki waktu dengan anaknya. Maka hati-hati apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini adalah nasihat bagi kita bersama termasuk bagi para dai termasuk bagi para para dai ya orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya dia menjadi sosok teladan dalam apa? dalam mendidik anak-anak. Ya jangan sampai kemudian anaknya eh, apa bapaknya Ustadz, anaknya kemudian ya apa jadi orang-orang yang rusak. Ya, ingat kata Imam Ibnu Qayyim, memang betul kita katakan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mari kita mengoreksi diri ya apakah kita sudah eh, apa meluangkan waktu yang banyak untuk anak-anak kita karena yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum Jangan kemudian kita menjadi penerang bagi eh, orang lain tapi keluarga kita sendiri tidak mendapatkan ya penerangan tersebut. Makanya kata lima Luqaim ini betul-betul menusuk hati ya setiap orang tua. Tidaklah kerusakan anak itu muncul melainkan dari apa? Dari kelalaian orang tuanya, terutama seorang ayah. Tidaklah kerusakan anak itu muncul melainkan karena kelalaian dari orang tuanya terutama dari figur seorang seorang ayah. Kemudian kata beliau, ya beliau ingatkan ya, apa yang kita sampaikan ini namanya usaha. Tapi ingat, semuanya kembali kepada Allah. Telah kita jelaskan dalam bab doa. Ketika kita jelaskan, kita memaparkan tentang pentingnya doa, kita telah sebutkan bahwa ya kondisi anak itu baik atau tidak tergantung sekali dengan taufik dari Allah. Kita ambil contoh siapa kemarin anaknya Nabi Nuh alaihissalam nggak mau gabung sama bapaknya, nggak mau gabung bersama orang-orang yang beriman. Berarti apa? Hidayah itu berasal dari Allah, tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau pun ya, di sini wahuna mas'alatun muhimmah yang bagi alal walid istihdaruha. Dan di sini ada permasalahan yang sangat penting, yang eh, sangat penting bagi seorang eh, ayah atau seorang ibu untuk menghadirkannya. Wahya untuk selalu mengingatkannya, maksudnya mengingatnya. Wahwa annahu ma inayatihi bihadhil asbab wa raka'is al-azimah fi tarbiyatihi li auladihi alaihi an yufawwida amrahu ilallahi jalla wa ala mutawakkilan alaihi. Ya, bahwa kata beliau, ya, Eh, bersamaan atau beriringan dengan perhatian dia, perhatian seorang ayah atau seorang ibu terhadap sebab-sebab dan juga prinsip-prinsip yang agung dalam mendidik anak, ya hendaknya itu semua diiringi dengan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala mutawakkilan alai dengan bertawakal bersandar diri hanya kepada Allah. Wa ala ya qalbuhu bihadhil asbab. Janganlah hatinya ini kemudian ya e, terikat dengan sebab-sebab ini saja. Bal yufawidu amrahu ilallahi wa yatawakkalu alaihi wahdah fi islahi auladihi wa hifdhihim e, fi islahi auladihi wa hifdhihim ya bima yahfadhu bihi ibadihi as-salihin. Ya. Hendaknya dia menyerahkan atau menyandarkan urusan ini hanya kepada Allah, dia bertawakal hanya kepada Allah semata dalam ya melakukan islah ini memperbaiki keadaan anak-anaknya dan menjaga mereka ya dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjaga anak-anaknya dan menumbuh kembangkannya menjadi anak-anak yang saleh. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fala adunnu anna ahadan ittaqallah ya fi auladihi wa salaka sabila syariah ya fi tawjihihim illa anna Allah subhanahu wa ta'ala yahdi auladah kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya e, besar harapanku ya bahwa ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anaknya wasalaka sabila syariah eh, dan menempuh jalan yang syar'i fi taujihim dalam membimbing mereka illa anallah subhanahu wa ta'ala yahdi auladah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah kepada anak-anaknya jadi kita hendaknya didik anak-anak kita dengan e, cara yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam agama kita kemudian kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yahdi auladah ya memberikan hidayah kepada anak-anaknya. Ya, ini jadi perkara yang juga perlu diingatkan kepada para orang tua bahwa apa yang kita sampaikan ini hanya usaha kita namun semuanya kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau as'alullah ayyuinana ajmain ala tarbiyati auladina wa tawjihihim alwijhata as-sahihah wa an yuslihahum wa yu'idhahum min al fitani ma dhahara minha wa batan wa an yaj'alahum hudatan muhtadin ghayra dalin wala mudillin innahu sami'un mujib kemudian kata beliau uh, taala aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua dalam mendidik anak-anak kita dalam membimbing mereka dengan bimbingan yang benar dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan-keadaan anak-anak kita dan melindungi mereka dari segala macam fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pemberikan pemberi hidayah kepada orang-orang yang diberikan petunjuk tidak terjatuh pada kesesatan dan tidak juga menyesatkan orang lain innahu samiul mujib sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa dan mengabulkannya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan semoga eh, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan selawat kepada nabinya Muhammad dan kepada keluarga dan para sahabatnya wallahu taala a'lam bissawab dengan demikian barakallahu fikum selesai kita dari pembahasan kitab Ar-Raka'is fi Tarbiyatil Abna. Ya. Uh, <clears throat> Alhamdulillah kita selesaikan uh, dalam berapa? 10 pertemuan. Ya, banyak faedah yang telah disampaikan oleh uh, penulis kitab ini, yakni oleh Syekh Abdul Razak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, ingat tadi, ya kita selalu berusaha untuk mengamalkan uh, untuk mengamalkan uh, apa yang disampaikan oleh beliau sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Ustadz, Ana sudah bercerai. Ada pertanyaan ya sekarang saatnya menjawab pertanyaan. Silahkan bagi antum yang ingin uh, bertanya masih ada waktu uh, <clears throat> silahkan uh, eh, WA ke nomor 0812 8281 5947 0812 8281 atau ke nomor 0811 717 544 ya 0811 717 544 Baik. Baik kita mulai. Saya ada pertanyaan yang masuk. Bismillah Ustaz, anak sudah bercerai. Kemudian ayahnya tidak menafkahi lahir dan batin dan tidak mengasih atau tidak memberikan pendidikan agama kepada sang anak. Sehingga membuat anak benci kepadanya. Bagaimana kiat-kiat seorang anak untuk tidak membenci ayahnya? Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa e, berbakti kepada orang tua ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, oleh karena itu e, oleh karena itu hendaknya dia tetap menjalankan perintah tersebut. Ya, walaupun ayahnya mungkin tidak menunaikan haknya, namun hendaknya dia tetap menunaikan hak ya ayahnya tersebut sambil berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita juga tidak bisa memaksa. Ya, terkadang anak karena sudah diperlakukan seperti itu oleh ayahnya, ya. Tapi setidaknya dia tidak melakukan kedurhakaan kepada anaknya. Mungkin sulit ya permasalahan hati kalau misalnya sudah diabaikan oleh bapaknya dari dia kecil ya akan memang agak berat untuk untuk apa membangun kedekatan dia dengan bapaknya tapi ingatkan saja, ya walaupun bapakmu melakukan hal yang demikian, tapi dia tetap bapakmu dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya engkau untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baik, cukup ya. Insya Allah hanya ada satu pertanyaan e, di forum ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan uh, kajian yang kita berikan ini sebagai amalan soleh yang akan memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dan uh, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan soleha. Ya bagi siapa yang ingin mendengarkan dari awal, alhamdulillah semua uh, semuanya terekam uh, dengan baik kecuali kajian yang pertama mungkin suaranya agak terganggu tapi masih bisa didengarkan ya sudah kita selesaikan dari pertama sampai akhir silahkan dilihat di page uh, page uh, Ana page Wira Bahrun atau di kajian kebayoran semuanya terdokumentasi insya Allah Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat nanti filmnya kita cukupkan ya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh